Allahu Allahu Jadi gini, syarat diterima doa ada. Anda mau kerja di kantor, ada syaratnya untuk masuk. Misal memberikan surat-surat tertentu, ya, ijazah lah, akte kelahiran lah, apalah, ya, segala-gala disiap. Syarat dipenuhi, maka tinggal tunggu kan. Syarat diterimanya doa ada. Yang pertama ikhlas, anda harus yakin kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Allah SWT memastikan tentang masalah ikhlas dalam surah Al-Bayyinah Allah menjelaskan A'udzu billahi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakata wa dhalika dinul qayyimah. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah kepada Allah ikhlas dalam mengerjakan ibadah-ibadah itu. Ya kan? Mereka mendirikan solat, mendirikan zakat dan itulah ajaran agama yang lurus. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, Inna Allah la yakbal min amalin illa makana khalisan liwajhi. Dalam hadis Abu Daud, Allah tidak akan terima sebuah amal kecuali yang ikhlas karenanya. Jadi tanpa ikhlas tidak akan diterima. Syarat pertama mutlak. Jadi tulus berdoa karena Allah bukan karena ria bukan karena ujub, bukan karena memperindah, bukan karena makhluk kita melakukan doa itu dan bukan juga karena ingin dibangga-banggakan. Syarat pertama. Syarat kedua, tidak meminta yang haram. Tidak meminta yang haram. Kalau minta yang baik, insya Allah. Minta, minta disembuhin penyakit, minta diberikan rezeki, minta dimudahin jodoh, minta di ini. Setelah anda panjatkan, yakin Allah akan terima. Tidak boleh kita ragu. Kata Nabi SAW apa? Udu'u Allah, udu'u rabba, udu'u rabbakum mukinuna bil ijabah. Berdoalah kalian dengan Tuhan kalian dengan penuh keyakinan dia akan terima. Memang begitu tinggal hari ini kah dikasih, besok kah, seminggu lagi tunggu saja. Bukankah anda kalau minta dinaikkan gaji sama pimpinan anda ajukan permohonan masih nunggu? Mana berani ada ketuk-ketuk ruangan dirut mana? Permintaan saya kemarin nggak bisa nunggu. Sebulan kah datang, enam bulan kah terserah pimpinannya. Kita tinggal nunggu. Sebenarnya Allah SWT lebih berhak untuk itu. Tunggu sabar, lanjutkan doa anda, gitu kan? Jadi tidak minta yang haram yang ketiga tidak tergesa-gesa sebagaimana kata Nabi SAW yustajabu li ahadikum malam ya'jal diterima doa seseorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa seorang sahabat bertanya ya Rasulullah wa kaifa ya'jal bagaimana ciri-cirinya orang yang tergesa-gesa ya. dia mengatakan kata Nabi SAW yakulu da'utu da'utu walam yustajabu li fatarakat doa dia mengatakan saya sudah berdoa saya sudah berdoa saya belum lihat jawabannya ya maka dia tinggalkan doa setelah itu Gak boleh terburu-buru dalam ucapan lafadznya dan juga dalam menunggu jawabannya. Akan ada, yakin insya Allah. Yang keempat, jauhi semua yang berhubungan dengan yang haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram, pergaulan haram, tempat tinggal haram. Semua yang haram jauhi. Maksiat-maksiat semua ditinggalkan. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW seseorang rambutnya berantakan penuh dengan debu pakaiannya tidak pakai sendal berdoa mengatakan ya Allah kasih ya Allah kasih bagaimana Allah bisa kasih sementara makanannya haram minumannya haram dan pakaiannya haram dan kata ulama hadis dia pendapatannya sendiri haram misalnya dia beli makanan minuman haram atau dia dikasih orang lain dan dasarnya dari yang haram nggak bisa gitu kan jadi dia harus menjauhi kemaksiatan insya Allah selama empat syarat mutlak ini dipenuhi gitu kan maka yakinlah akan diterima doamu masalah nanti diterima bagaimana dengarkan hadis yang lain kata Nabi SAW dalam hadis lain tidak ada dalam dengan sanad yang sahih tidak ada seorang muslim pun di muka bumi tidak ada seorang muslim pun turunan Arab turunan Melayu orang bule orang Afrika siapa saja dia tidak ada seorang muslim pun berdoa di muka bumi kecuali Allah pasti terima asal tadi empat syarat terpenuhi tetapi melalui salah satu dari tiga tahapan. Bisa diberikan langsung pada saat itu. Ya Allah sembuhin, besok ketemu dokter, berobat, sembuh. Tiga hari kemudian, selesai. Minta beli rezeki, tiba-tiba Allah kasih orang-orang tawarin kerjaan. Tiba-tiba ada orang bayar utang, dapat uang. Tiba-tiba dapat warisan, banyak hal. Atau Allah menghilangkan musibah atau keburukan yang akan menimpa dia. Yusraf an husu jadi kalau misalnya dia akan dirampok atau dia akan kena penyakit, nggak jadi kena rajinnya dia berdoa. Yang ketiga, yudhahar lahu yawmul qiyamah. Allah simpankan untuknya yang dia panen dalam pahala pada hari kiamat. Maka tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia dan Allah lebih tahu sebagai pencipta kita dan sangat menyayangi kita. Ya, dia maha pengasih lagi maha penyayang. Lebih tahu kapan lebih tepat doa itu dikasih. Sampai dalam sebuah asar yang lain dikatakan nanti hari kiamat akan datang orang-orang di hari kiamat di mahsyar menerima pahala bergunung-gunung tapi mereka tidak tahu dari mana pahala ini. Umumnya ibadah-ibadah yang lain mereka sudah tahu ini dari sholat saya, ini dari puasa saya, ini dari ini. Yang ini dia tidak tahu. Maka mereka bertanya kepada para malaikat, dari mana ini? Kami perasaan tidak pernah buat ibadah apa ini sehingga pahalanya begini banyak. Kata para malaikat, ini pahala doa-doa kalian yang sudah kalian panjatkan di dunia dan belum kalian dapat jawabannya di dunia. Jadi sudah minta di dunia, tapi belum datang di dunia jawabannya. Allah simpankan di akhirat. Kalian sudah panjatkan di dunia, belum kalian dapat jawabannya di dunia. Maka Allah jadikan pahala yang besar pada hari kiamat. Dalam dalam riwayat ini dikatakan, maka semua orang-orang itu berharap pada saat itu ya, berharap semua doa yang mereka panjatkan itu mereka tidak terima di dunia. Terima di akhirat saja, karena besarnya pahala yang mereka dapatkan. Jadi nggak ada yang sia-sia.